Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, setorkan terlebih dahulu salah satu di antara antum barakallahu fikum sebagaimana telah sepakati sebelumnya. Tafadhal. Anha mau'idatu Naam barakallahu fikum. Awal. Antum bismillah. Siap? Antum siap? Ya bismillah. Naam barakallahu fikum. Dengan suara yang keras ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. ada tambahan itu. Inna kulla batin lala dah Terus. Rawa Abu Dawud. Eh, na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemarin kita telah menyebutkan mengenai wasiat yang Rasulullah sampaikan dalam hadis Al-Bad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dimanapun kita berada bi awamirihi wastinabi nawahihi dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua kemarin adalah wasiat untuk segenap kaum muslimin terutama ahlu sunnati wal jamaah yaitu untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin muslim yang sah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Adapun orang-orang yang mereka mengatasnamakan ahlu sunnah, sunniyun, salafiyun, tapi kok suka berontak, suka demonstrasi, mereka bukan ahlu sunnah. Kita katakan mereka bukan ahlu sunnah, walaupun punya slogan aswaja. Aswaja asli warisan Jawa. Namanya, ya? Cuman mereka maksudkan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak benar. Ahlus sunnah wal jamaah sangat anti yang namanya demonstrasi. Sangat anti yang namanya penggulingan kekuasaan, sangat anti yang namanya nambarakalafikum kudeta revolusi atau yang semisalnya. Karena dalilnya sangat jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. nah itu termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sam'u wat ta'ah li umur mendengar dan mentaati para pemimpin na'barakallahu fikum dalam perkara yang baik sampai-sampai Rasulullah mengatakan wa in duriba dhahruk ukhidamaluk walaupun sampai punggungmu dipukul diambil hartamu selama memerintahkan perkara yang ma'ruf fasma' wa athi' kata Rasulullah dengarkan dan taatilah kemudian yang ketiga kemarin adalah apa ittiba'us sunnah al ikhtilaf tentunya Ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya barang siapa yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, pasti akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Ini padahal Rasulullah kan nggak melihat, tapi yang namanya seperti ini namanya apa? Mindala dalail nubuwah. Termasuk apa? Tanda-tanda kenabian. Allah taala berikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seakan-akan beliau menyaksikan. Padahal kan beliau belum menjumpai, beliau kan meninggal dunia terlebih dahulu. Tapi kenapa beliau tahu bahwasannya di akhir zaman penuh dengan fitnah, tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wasiat yang ketiga, ittiba'us sunnah indal ikhtilaf. Mengikuti as-sunnah ketika terjadi perselisihan. Jangan sampai kita keliru. Ketika terjadi perselisihan jangan dikembalikan kepada pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran per individu Akal jangan. Kembalikanlah pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Artinya apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, tentunya perkara agama atau perkara dunia yang berkaitan dengan agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. nya Kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an dan Rasulnya yaitu As-Sunnah. Jangan dikembalikan kepada pemikiran per individu. Pasti akan rusak. Kalau kembali kepada akal pasti akan rusak karena agama dibangun di atas apa? Dalil. Al-Qur'an wa was-sunnah bukan di atas akal. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla sampai-sampai Imam Ibn Abdul Bar Rahmatullahi alaih menyatakan dalam kitab beliau At-Tamhid Nah, kalau tidak eh, at-tamhid barakallahu fikum dia mengatakan balil haqqu fi ittiba'is sunnah atau balil haqqu fi ittiba'ihim wa ittiba'is sunnah allati naqaluha wa 'amilu biha. Nah, barakallahu fikum atau balil rusdu kulluhu fi ittiba'ihim wa ittiba'is sunnah allati naqaluha wa 'amilu biha. Nah, cek lagi di dalam Al-Fawaqiih Janiyah itu ya. Bahkan seluruh petunjuk itu ada pada mengikuti jejaknya para salaf dan mengikuti as-sunnah yang mereka nukilkan dan mengikuti as-sunnah yang mereka amalkan. Itulah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Berkata juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hasan Asqalani rahimatullah alaih dalam kitab Fathul Bari dengan semakna beliau mengatakan apa? Fasaidu man tamassaka bima kana ahli salaf wastanaba ma ahdathahu al-khalaf. Itu sering diulang-ulang ya. Nah barakallahu fikum asarnya para Nah barakallahu fikum ulama ahli sunnah wal jamaah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimatullah alaih beliau mengatakan apa? Fasta'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wastanaba ma ahdathahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu orang yang senantiasa mengikuti jejaknya para salaf dan meninggalkan perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Karena biasanya orang-orang belakangan kenapa kok kita tinggalkan ucapannya, kita tinggalkan pendapatnya karena seringnya pendapat mereka dibangun di atas istihsanat Bukan di atas dalil, tapi istihsanat. Istihsanat itu anggapan-anggapan bagus padahal mungkar. Ini kalau seperti ini kayaknya bagus ini. Kalau kita dakwah kita pakai video, kita masang ke YouTube misalkan, kita masukkan ke dalam nam siaran langsung misalkan kayaknya bagus. Dalilnya nggak ada teman kayaknya. Dugaan, misalkan istihsanat. Inilah yang bikin orang terkadang tergelincir barakallahu fikum. Coba tanya dalilnya mana? Pembolehan gambar makhluk nyawa fatwa ulama Syekh Fulan Syekh ini bukan dalil. Dalil kalau Allah kalau Rasul. Tapi kalau kita alhamdulillah ahlu sunnah, ahlu sunnah barakallahu fikum. Ketika tanya dalilnya mana tentang haramnya gambar makhluk bernyawa? Lebih dari 17 hadis sahih tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Paham ya? Itu penting sekali ya. Dalilnya adalah dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an satu tapi mewakili semuanya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Seluruh apa saja yang Rasulullah bawa untuk kalian ambillah, kerjakanlah. Dan seluruh yang Rasulullah larang tinggalkanlah. Berarti dalam hadis Rasulullah melarang kita untuk na'am barakallahu fikum mengkonsumsi atau menggambar makhluk bernyawa atau tidak. Na'am melarang, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdakwah tidak perlu kita menggunakan apa? Nah sarana-sarana yang itu merupakan kemaksiatan kepada Ar-Rahman yaitu dengan cara gambar menghukum nyawa, video, YouTube atau yang semisal nggak perlu. nggak perlu atau soteng-soteng orang itu ketika belajar. Yang mau diambil ilmunya atau gambar orangnya? Antum? Ilmunya nggak perlu lihat gambarnya. Paham ya? Audio, sautinya, suara cukup. Ngapain lihat orangnya? Paham ya? Nah, barakallahu film Kita misalkan Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka ilmunya tersebar atau enggak? Tersebar enggak ada gambarnya. Pernah enggak antum misalkan siaran langsung kemudian dengar suara Syekhul Islam itu misalkan? Enggak pernah. Ahlus sunnah mencontoh para salafun saleh. Nah, barakallahu fikum jangan sampai tertipu dengan apa? orang-orang belakangan. Ingat-ingat tadi kalamnya Al-Imam al Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaih, "Fasta'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wattalaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa mengikuti jejaknya para salaf dan meninggalkan orang-orang belakangan. Maksudnya orang-orang belakangan yang apa? Yang pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa sakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sampai-sampai berkata Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih sudah sering kami ucapkan itu ya. Dinukilkan oleh dan dinukilkan dalam mukadimah Sunan Ad-Darimi Nah, barakallahu fikum beliau mengatakan atamassuku suku bis sunnati najah. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Jadi mau selamat ikutilah as-sunnah. Mau selamat ikutilah dalil. Nah, barakallahu fikum. Ad-dalilu huwa ma yursidu ilal matlub. Dalil itu adalah apa? Sesuatu yang mengarahkan kepada apa yang kita inginkan. Jadi kalau orang ikuti dalil itu selamat. Mengikuti Al-Qur'an dan sunnah selamat. Tapi kalau yang antum ikutilah pendapat per individu, pendapat orang, pendapat Syekh Bulan atau Ustaz Alan, ini enggak akan pernah ada di temunya. Selama pendapat tersebut berseberangan dengan Al-Qur'an wa was sunnah. Naam. Ahlus sunnah wal jamaah sangat-sangat menghormati para ulama dan juga membutuhkan bimbingan para ulama. Tapi para ulama ahlus sunnah dan bimbingan yang sesuai dengan Al-Quran wa wa sunnah. Adapun kalau Nah pendapat-pendapat yang berseberangan dengan Al-Quran Sunnah, Ahlu Sunnah berlepas diri dari pendapat tersebut. Naam. Ikhwani fiddin azza wa jalla. Kenapa demikian? Karena Ahlu Sunnah itu manhaj yang ditempuh itu adalah manhajnya para sahabat. Coba bayangkan, sanatnya sangat tinggi. Sahabat mengambil dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah Beliau mengatakan wa madhabu ahli sunnati wal jamaah madhabun qadimun ma'rufun. Sering diulang-ulang ini ya. Madhabnya, prinsipnya, jalannya ahli sunnati wal jamaah adalah jalan prinsip yang telah terdahulu. Sudah dikenal. Kapan ya? Semenjak kapan? Qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmadan. Manhaj prinsipnya ahli sunnah itu ada prinsip jalan yang sejak dahulu sudah ada, sudah dikenal. Sebelum Allah Taala menciptakan imam yang empat bayangkan, sebelum menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Berarti imam-imam ini belakangan gitu ya. Ahlus sunnah yang contoh siapa kita lihat. Fa innahu madhabus sahabah ini intinya. Sesungguhnya prinsipnya ahlus sunnah, jalannya ahlus sunnah yang ditempuh adalah jalannya para sahabat. Alladzina talaqqahu an nabihim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka mengambil langsung dari nabi mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan bahwa jalan prinsip al-sunnah adalah apa? adalah jalannya para sahabat. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya tentang 73 golongan yang beliau ketika bersabda wasataftariqu hadil ummah ala salatun wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah dan akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka kecuali satu. Ditanya manhum ya Rasulullah? Siapakah satu tersebut wahai Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mangkana misl ma'ana ma'ana alaihi al-yauma wa ashabu wa ashabi. Mangkana misl ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itu orang-orang yang dia itu seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Ya, Itu mengikuti sejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi antum enggak perlu khawatir, enggak perlu cemas. Ditanya orang, "Pak, anta ini manhajnya apa? Madhabnya apa? Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi?" Atau bagaimana jawabnya? Kalau antum ditanya misalkan nanti pulang kampung misalkan, eh, namanya misalkan sudah dikenal sama sana Abdul Razak misalkan. Abdul Razak, antum ini Syafi'i, Maliki atau Hanafi atau Hambali? Jawaban jawabnya, Syafi'i, Maliki, Hambali atau Maliki? Milih mana? Hah? Berarti apa? Sunni Salafi. Jangan sampai lupa. Sunni Salafi. Sunni mengikuti as-sunnah, Salafi meniti jejaknya generasi para salaf. Pendahulu umat ini yang mereka dikenal dengan Al-Qurun Al-Muqaddalah. Tiga generasi yang diberikan apa? Rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah menyatakan khairun nasi qarni Summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum sebaik-baik manusia generasiku yaitu generasi para sahabat kemudian setelah mereka itu tabi'in kemudian setelah mereka itu atba'ut tabi'in sunni salafi terus bagaimana masa enggak ngambil pendapat madhab kita katakan kita mengambil madhabnya Imam Ahmad Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan Imam Abu Hanifah ketika tidak berseberangan dengan dalil. Jangan seperti orang-orang yang mereka fanatik buta. Nah, ditanya anak kalau dalam masalah fikih Asy'ari Kalau dalam masalah manhaj Hanbali. Wah, karena Imam Ahmad kan keras, tegas itu ya. Dalam masalah nah masalah wudu atau salat ikut Hanafi. Karena mudah. Nah, wudu pakai air apa saja suci katanya. Nah, barakallahu fikum kalau dalam masalah yang lainnya ikut Maliki misalkan. Jangan, itu namanya oplosan namanya. Dia enggak punya prinsip yang kokoh, jangan barakallahu fikum. Orang itu kalau enggak punya prinsip yang kokoh berbahaya. Kenapa? Karena dia nanti apa? Berakibat akan apa? Akan mengikuti semua yang sesuai hawa nafsunya. Tapi kalau kita berprinsip dengan prinsip yang satu yaitu ahlus sunnah wal jamaah, as-sunnah, al-Qur'an was sunnah, Insya Allah bismillah Allah taala akan berikan keamanan dunia dan akhirat. Di kuburan saja sudah kita lewati pembahasannya, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli Sabit fil hayatid dunya bil Akhirat. Orang-orang yang beriman, yang kokoh imannya, itu nanti akan diberikan kekokohan dengan ucapan yang kokoh di dunia dan juga di akhirat. Paham itu ya? Di kuburan itu pertanyaannya walaupun kelihatannya dunia mudah, jangan antum anggap nanti bisa jawab. Kita berharap semoga bisa menjawabnya karena kehidupan akhirat lain. Man rabbuka? Man nabiyuka? Madinuka? Pertanyaannya mudah kan? Kalau kita bayangkan di dunia mudah, tapi nanti yang bisa membantu adalah amalan saleh adalah amal saleh barakallahu fikum. Jangan sampai kita menyepelekan. Sebagian orang awam gitu kan, wah kalau cuma tiga pertanyaan ini kecil katanya. Eh, kecil katanya. Kalau tiga pertanyaan, jawab sekarang pun bisa katanya. Kita katakan alamnya beda, Pak. Hati-hati. Itu, alamnya beda. Alam barzakh itu lain dengan alam dunia. Antum misalkan posisinya di dalam kuburan, itu lain dengan orang ketika masih di luar kuburan di dunia maksudnya ya. Nah, memang kuburannya letaknya di dunia, punya alamnya lain. Alamnya lain. Buktinya apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika si mayit dikuburkan dalam kuburan, mendengar suara gesekan-gesekan sandal orang yang pulang. Kemudian didatangi dua malaikat mungkar dan nakir. Didudukkanlah si mayit tadi itu. Ditanyai dengan tiga pertanyaan. Nah kita kan nggak tahu kita di luar, ya nggak. Cuman bagaimana caranya biar bisa menjawab amalan soleh barakallahu fikum karena amalan itu yang menyertainya. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum hadha ikhbaru minhu sallallahu alaihi wasallam ini adalah pengkabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan fa huwa alamun min alamin nubuwwatihi ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian karena kenapa Rasulullah kan enggak tahu tapi kenapa bisa memastikan dan mengatakan sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti niscaya dia akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Seakan-akan Rasulullah menyaksikan dan tahu. Ya enggak? Ini merupakan apa? Tanda-tanda kenabian, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Fa innahu akhbara 'anil mustaqbal wa 'an syai'in lam yahsul ba'du. Sesungguhnya Rasulullah di sini mengkabarkan tentang sesuatu yang akan datang dan tentang sesuatu yang belum terjadi setelahnya. Rasulullah kan meninggal dunia. Posisi kenapa ketika masih hidup tahu kejadian yang akan terjadi sebelum nah barakallahu fikum atau eh, kejadian yang akan terjadi setelah Rasulullah meninggal. Kenapa tahu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Wa hasala kama akhbara sallallahu alaihi wasallam fa sayara ikhtilafan katsira. Dan memang terjadi sebagaimana Rasulullah kabarkan, niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kita nyaksikan atau tidak? Banyak perselisihan barakallahu fikum. Perselisihan masalah agama, masalah dunia, masalah muamalah, masalah bisnis, terjadi semuanya. Cuman caranya bagaimana solusinya terbaik tadi? Al-Qur'an was sunnah. Ingat-ingat. Perselisihan manakala ada perselisihan, nah barakallahu fikum terutama dalam masalah agama, masalah syariat kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam masalah dunia, Nah barakallahu fikum dalam masalah dunia dan ada keterkaitan dengan agama kembali kepada Al-Qur'an wa was itu penting barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik. Yakni harus ikhtilafun fil ummah fil ara. Yaitu akan nampak perselisihan pada umat ini pada pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat, wafil akwal dan ucapan-ucapan. Atau saksikan, ada fatwa Syekh Fulan membolehkan gambar makhluk bernyawa. Ada fatwa Syekh Fulan membolehkan yayasan. Ha? Jam'iyah, muassasah. Ada fatwa Syekh Fulan boleh kita minta-minta nah penggalangan dana untuk dakwah katanya. Allah ada Syekh Fulan yang mengharamkan. Dalilnya qala Allah qala Rasul. Ada Syekh Fulan yang mengharamkan gambar makhluk nyawa, Dalilnya qala Allah qala Rasul. Bingung kepala, mana ini? Perselisihan kok banyak sekali, bagaimana? Kembalikan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Tenang hati. Paham ya? Kalau antum langsung kembali ke sumbernya, tenang sudah. Tapi kalau antum enggak kembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah, bingung, pusing, bimbang. Kok bisa ya? Masa di sana ngaku Ahlus Sunnah tapi boleh dengan video. Masa sana ngaku Ahlus Sunnah boleh dengan yayasan. Yang sini kok enggak ada yayasan, enggak ada video. Siapa yang benar kira-kira ini? Nah, itu kalau udah kembali ke Al-Qur'an Sunnah akan terjadi ketimbangan. Tapi kalau kita kembalikan ke dalil kepada Al-Quran Sunnah, pemahaman para salafun saleh bukan orang-orang belakangan. Kenapa sih orang-orang belakangan sekarang banyak yang tergelincir wal'iyadzubillah. Kita berharap semoga tidak tergelincir. Dunia. Pertama dunia. Kedua, kenapa? Karena mereka mengikuti perkembangan zaman. Itu hati-hati. Zaman itu aku nggak perlu ngikutin berkembang sendiri. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum ngapain diikutin? Kalau mau ngikutin perkembangan zaman dengan dalil dengan hujjah Al-Qur'an dan sunnah, tenang, tentram, terkontrol, terkondisikan. Tapi kalau antum ngikutin zaman tanpa dalil, tanpa bimbingan Al-Qur'an dan sunnah, itu tadi. Ini kayaknya kalau kita berdakwah dengan cara model-model seperti ini, eh, ustadznya ditampilkan di YouTube akan tersebar kemana mana Perkembangan zaman katanya. Namanya akan tersebar ke Hong Kong, Thailand, Bangladesh, Jepang, Paham ya? Contohnya seperti itu. Kan istighfarat. Ya enggak? Dalilnya enggak ada istighfarat tadi itu. Menganggap perkara itu bagus padahal mungkar. Hati-hati. Rasulullah panutan kita. Beliau dakwahnya tersebar kemana? Kemana-mana atau ke Indonesia ada? Kemana-mana seluruh dunia. Seluruh penjuru Nusantara dunia bahkan. Paham ya? Tapi pernah enggak Rasulullah menempuh cara maksiat? Ikutilah Rasulullah SAW barakallahu fikum. Jadi dakwah tidak perlu kita mengikuti orang-orang belakangan yang mereka mengandalkan apa? nah perkembangan zaman, teknologi atau yang semisalnya akhirnya ujung-ujungnya apa? Tidak terkontrol dengan dalil. Kita boleh menggunakan memanfaatkan teknologi yang canggih, tapi upayakan terpantau, terkondisikan dengan dalil barakallahu fikum sehingga kita pun apa? tenang di dalam melaksanakannya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fil din, azzallakumullah, kita lihat di sini wa fil a'mal, perbuatan-perbuatan juga ini, penting ini. Nah, sekarang obatnya apa kalau ada perselisihan seperti ini? Famal ilaju idza hasal? Syekh Shalal Fauzan, perhatikan beliau mengatakan apa obatnya? Kalau terjadi perselisihan seperti ini, ternyata ada obatnya. Nah, obatnya ini enggak dijual di apotek, yang niat. Supermarket enggak ada. Kita lihat. Al-ilaju at-tamassuku bis sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Obatnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini menunjukkan kebodohan gitu loh. Kalau orang bodoh ini anaknya akan bingung. Tapi kalau orang berilmu melihat perselisihan, tenang saja dia. Karena tahu solusinya, tahu jalan keluarnya. Tapi kalau orang bodoh, bingung kok iya ya. Yang sana sunnah salafi celananya cingkrang juga. Sana juga cingkrang. Yang sana itu bahkan berjenggot pakai sorban tiap hari tapi eh, tapi apa? Pemikirannya mengajak berontak, mengajak kudeta, mengajak membunuh diri. Pakainya sana. Nah, dia bingung kan karena bodoh tadi itu. Oleh karena ini, obat yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan ini sebagaimana obat yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam An-Nuniyah ketika menyebut tentang kebodohan adalah penyakit yang sangat berbahaya, bisa membunuh manusia. Yang dibunuh apanya kemarin? Kepalanya atau badannya? Hatinya. Hatinya barakallahu fikum. Eh, beliau mengatakan apa? Siapa yang ingat? Pantunnya masih ingat ya? Ayo. Nah, barakallahu fikum, antum masih ingat pantunnya? Antum masih ingat pantunnya? Antum atau masih ingat? Eh, bismillah. Ahsanta para fikum yang belum menghafal dihafal nanti yang mampu menghafal. menghafali bagus sekali pantunnya. Sering dinukilkan oleh para ulama, sering dinukilkan oleh para tidak ahli sunnati wal jamaah mengenai kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Hati-hati para fikum. Antum enggak terasa, ternyata di dalam ada kebodohan. Digerogotin itu tadi hati tadi. Paham ya? Hatinya dimakan sedikit demi sedikit akhirnya hancurlah hati. Rusak, mati. Kalau sudah mati tidak mengenal mana yang ma'ruf, tidak pula mengenal mana yang mungkar. Allah musta'an. Anak ulangi pantunnya. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi muttafiqani. Nassun al Qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal 'alimur rabbani. Anak ulangi lagi. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Amrani fit tarkibi muttafiqani. Nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin. Wa tabibuhu dzakal 'alimu rabbani. Nanti yang ketinggalan bisa nyetok yang lainnya. Ini sekedar apa? Faedah yang sering terulang-ulang. Karena yang namanya faedah itu barakallahu fikum kullama takarrarat takarrarat. Kullama takarrarat takarrarat. Semakin terulang-ulang faedah semakin melekat. Ini seharusnya. Paham ya? Seharusnya barakallahu fikum. Kemudian juga diungkapkan ungkapan yang lain apa barakallahu fikum, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu diulang-ulang. Kalau ilmu enggak pernah diulang-ulang enggak akan hidup. Orang akan lupa karena manusia dinamakan insan dikasrat nisyani. Karena banyak lupanya tadi. Ana terjemahkan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Kebodohan itu adalah penyakit yang sangat bunuh. Obatnya amrani fit tarkibi muttafiqani dua perkara yang senantiasa bersatu tidak terpisahkan. Satu nasun minal Qur'ani aw min sunnatin. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Perlu dokter atau tidak? Hah? Enggak perlu dokter? Kalau yang namanya obat itu biasanya orang kan butuh dokter untuk meracik dan meramu, untuk menjelaskan tujuannya fungsinya apa obat tersebut. Ya enggak? Ada dokternya wa tabibuhu dzakal alim rabbani dan dokternya adalah seorang alim ar-rabbani ingat sudah kita lewati definisi al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih seorang alim dikatakan rabbani itu adalah orang yang bisa mendidik manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi karena ilmu itu bertingkat-tingkat Ilmu itu ber, bertingkat-tingkat itu dikatakan al-alim rabbani. Jadi Al-Qur'an was sunnah itu pun pemahamannya bukan sesuai dengan per individu, bukan pemahaman otodidak, pemahaman sendiri itu bukan, tapi pemahaman didasari dengan pemahaman para salafun saleh. Oleh karena itu, ahlu sunnati wal jamaah apa pegangan mereka? At-tamassuku bil kitab was sunnah ala fahmi salaful ummah itu slogan yang sering diungkapkan oleh para ulama dan penerapannya seperti itu. Paham ya? At-tamassuk bil kitab sunnah ala fahmi salafil ummah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Para pendahulu umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ikhwan fil din, azza wa jalla wa habibakumullah jami'an perhatikan. Nah, barakallahu fiikum kita lihat di sini Obatnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza kama qala kama fi qaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini tentunya ketika Rasulullah saat itu masih hidup. Setelah Rasulullah meninggal dunia kepada sunnahnya, kepada sunnahnya. Walaisal Nam walaisal hal fi hadil muskilah an yu'khadha bi ra'yi fulan wa fulan masyaallah. Nasihat yang sangat bagus sekali. Bukan jalan keluarnya atau solusi kalau menjumpai muskilah seperti ini yang diambil ucapan pulan atau pulan bukan. Karena setiap ucapan barakallahu fikum semua ucapan kalau sumbernya dari manusia selain Rasulullah SAW itu masih bisa ditolak, bisa diterima. Sampai-sampai Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Beliau mengatakan apa? Kullu qaulin yu'khadhu wa yurad illa qaul sahib hadzal qabr. Apa artinya dengan semakna? Beliau mengatakan setiap ucapan yukna barakallahu fikum yu'khadh wa yurad. Ucapan itu masih bisa diambil dan ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Maksudnya ucapan siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Imam Malik mengatakan kecuali pemilik eh, ucapan pemilik kuburan ini karena beliau saat itu mengajar di masjid Nabawi. Nah, kuburan Rasulullah SAW letaknya di dalam masjid tersebut. Nah, barakallahu fiikum, tentunya bukan kesengajaan dari beliau ya. Sebenarnya masjid Nabawi dahulunya itu di luar kuburan tapi terjadi perluasan. Akhirnya nah ada perselisihan di antara para ulama saat itu terjadilah apa? Perselisihan yang sangat dahsyat yang ujung-ujungnya sampai kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid Nabawi. Wa illa pada asalnya di luar. Paham ya? Jadi bukan Rasulullah menyengaja memasukkan kuburan dalam masjid itu tidak. Bahkan dilarang kalau menyengaja. Na'am barakallahu fikum. Syahidnya di sini setiap ucapan ditolak bisa ditolak, bisa pula diterima kecuali ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau berani sekali saja menolak ucapan Rasulullah demi mengedepankan ucapan-ucapan orang yang setelahnya akan tersesat. Akan apa? tersesat sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih apa kata beliau? Laqad dhalla man taraka haditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Laqad dhalla man taraka haditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Hati-hati. Jadi kalau antum misalkan mengenal dalil Al-Qur'an was sunnah ini haram, ini halal, jangan mengatakan kata sebulan halal. Kata sebulan boleh, jangan gitu. Tapi kalau Allah kalau Rasul. Nah, itu penting sekali. Hindari asabiyah, hindari fanatik. Ini keliru-keliru guruku. Nah, ini keliru pun biarin itu syekh kami misalkan jangan. Itu fanatik yang sangat berbahaya. Nah barakallahu fikum, tapi kembalikanlah berdalil Al-Qur'an was sunnah. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Bal yu'khadhu bima qama 'alaihi dalil, bahkan diambil yang sesuai dengan dalil min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu dari Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasakan barakallahu fikum kalau mendengar rapat Rasulullah atau Nabi atau Muhammad bersolawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Hizam Allah ketika beliau mensyarah na'am barakallahu fikum kitab karya Imam Syaukani Ad-Durar Al-Bahiyah na'am beliau berdalilkan dengan firman Allah taala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi upayakan pergerak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, karena sudah kita lewati pembahasannya. Kita lihat barakallahu fikum wa huma kafilan bihalil masyakil. Yang mana dua-duanya Al-Qur'an was sunnah, dua-duanya adalah jaminan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ma tarakallahu fihi min syai' yanfa'ul ummah fid din dunya illa wa bayyanahu. Allah Subhanahu wa taala nanti tidaklah meninggalkan sesuatu di dalam Al-Quran wa sunnah yang bermanfaat untuk umat dalam masalah agama ini dan juga dunianya kecuali Allah Ta'ala telah menjelaskan. Semuanya sudah jelaskan. Baik dalam Al-Quran maupun dalam as-sunnah. Nanti akan kita lewati dalilnya sering atom dengar. Nah barakallahu fikum yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'alal baida lailuha kanahariha. La yazighu 'anha ba'di illa halikin Penting ini ya. Ini termasuk rambu-rambu bahwasanya agama ini sudah jelas, terang benderang. Nah barakallahu fikum malamnya bagaikan apa? Siangnya. Maksudnya apa? Semuanya sudah jelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tinggal kita bagaimana cara mempelajarinya. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan, "Taraktukum 'alal bayta. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan di atas cahaya yang putih terang beneran. Lainuha kana hariha. Malamnya bagaikan siangnya. La yazighu 'anha ba'di illa halik. Yang mana orang yang setelahku tidaklah menyeleweng berseberangan dari cahaya yang putih tersebut kecuali binasa. Maksudnya dari apa? Al-Qur'an was sunnah. Hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita menyimpang dari Al-Qur'an was sunnah. Kalau dinasehati ada dalilnya. Kalau Allah kalau Rasul, sami'na wa ta'ala. Jangan ngayal kemudian katanya Syekh fulan membolehkan. Lah kalau cuma lapangan membolehkan orang-orang sufi aja, punya syekh enggak membolehkan rokok? Punya syekh, syekh kami membolehkan rokok. Nah, antum terbantah di situ, tapi kalau qala Allah qala Rasul terdiam. Qala Allah qala Rasul. Nah, tapi kalau cuma dalilnya fatwa Syekh fulan, Syekh alan itu jangan. Jangan barakallahu fikum. Boleh kita menggunakan fatwa, tapi syaratnya jangan berseberangan dengan dalil. Tapi kalau sudah berseberangan dengan dalil, ambil dalil qala Allah qala Rasul sami'na wa ata'na. Selesai. Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu banyak bicara panjang lebar, debat, kemudian adu argumen atau semisalnya. Qala Allah qala Rasul. Naam. Sesuai dengan pemahaman siapa? Para salafun salih. Naam. Kita lihat berikutnya, wa qala inni tarikun fikum amrayn. Inni tarikun fikum ma intamastaktum bihi lan tadillu kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat yang lain yang sering anak sebutkan itu, inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Ini perhatian baik-baik ini. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Al-Qur'an dan sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi antum jangan berpaling dari yang lainnya. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, Al-Quran was sunnah, sungguh dia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya. Na'am barakallahu fikum dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan kalian berserai berai Sampai-sampai Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud di awal-awal kitab Beliau mengatakan apa? Tamatsak bihablillahi wattabi'il huda wala taqu bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillahi tanzu wa tarbahu. saya kita lewati kan di awal-awal dulu itu. Nah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yaitu agama Allah, Al-Qur'an was sunnah, kemudian apa? Nah, dan ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wala taqu bid'iyan la'allaka tuflihu. Jangan menjadi pelaku bid'ah, semoga engkau beruntung. Wa din bi kitabillahi wa Dan beragamalah dengan apa? Beragamalah dengan apa? Dengan agama Allah dan sunnah Rasulnya tanju wa tarbahu. Niscaya apa? Engkau akan selamat dan akan ber, beruntung. ikhwan fid din azza wa jazakumullah. Naam, faedah-faedah seperti ini walaupun terulang-ulang tentunya ada faedahnya karena yang namanya ilmu apa? Hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu diulang-ulang. Jadi enggak perlu antum jenuh kok terulang-ulang terus ya. Ya terulang-ulang ada banyak yang lupa ya enggak? Apalagi enggak diulang-ulang. Tambah lupa lagi. Jangan bilang wah anak enggak mungkin lupa Ustaz. Anak itu cerdas enggak kan bisa. Ngandalkan kecerdasan tidak bisa. Kecerdasan itu suatu ketika pasti akan apa? Akan jatuh juga. Sepandai-pandai tupai melompat. Paham ya? Kadang-kadang jatuh juga. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan mengandalkan kecerdasan, udah cerdas kemudian karena ustaznya ngulang-ulang kemudian merengut badannya. Jangan. Enggak benar itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kecerdasan bukan patokan. Jadi antum harus faham baik-baik itu. Semakin diulang-ulang kullama takarrar takarrar itu kaidahnya. Semakin terulang-ulang semakin melekat. Itu kaidah yang bisa dikatakan nam sering terulang-ulang barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fahumal marja' Indal ikhtilaf, kedua-duanya itu Al-Qur'an Sunnah adalah sumber tempat kembali ketika terjadi perselisihan. Wa hadza fihi raddun 'alal ladzina yunaduna bi hurriyatir ra'yi. Di sini ada bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengajak apa? Untuk na'am barakallahu fikum bebas di dalam berpikir. Kita ini bebas merdeka kita mau berpikir apa saja silahkan kita katakan tafadhal silahkan berpikir tapi jangan sampai pikirannya berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ada dalil Al-Qur'an As-Sunnah, kok akalnya berat untuk menerimanya, jangan salahkan dalil, salahkan akalnya normal atau tidak. Paham ya? Jangan-jangan tidak 100% misalkan ya. Akalnya salahkan, jangan salahkan dalilnya. Nah, barakallahu fikum seperti orang aklaniyun. Aklaniyun itu mereka berani menolak hadis jubab. Hadis jubab, hadis berkaitan masalah lalat yang masuk dalam bejana atau gelas yang ada airnya. Paham ya katanya enggak masuk akal masa lalat suruh minum katanya. Berarti orangnya gagal paham. Rasulullah di situ lafaznya nyuruh minum atau kalau mau dikonsumsi ngecelupkan terlebih dahulu disuruh ngecelupkan terlebih dahulu karena salah satu sayapnya ada obat, ada penawarnya. Ada racun, ada penawarnya. Ya enggak? Bukan disuruh minum. Kalau antum enggak minum enggak masalah. Yang penting hadisnya jangan tolak itu loh. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum antum harus paham seperti ini karena akalaniyun seperti itu modelnya. Ini enggak cocok dengan akal ini. Enggak sesuai dengan akal akhirnya tolak. Kita katakan kalau tidak sesuai dengan akal dan dalilnya sahih, jangan salahkan dalilnya. Kan ya, tapi salahkan apa? Akalnya. Normal atau tidak? Maksudnya, ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azza wa kita lihat di sini. Wa yaqulun, kemudian mereka berkata kullun lahu ra'yun walan wala juru 'alan Semuanya masing-masing punya pikiran, enggak boleh kita membatasi pikiran manusia katanya. Nah, ini kelirunya. Memang setiap orang punya pikiran, tapi kendalikanlah pikirannya dengan dalil. Jangan dengan apa? emosional. Jangan juga dengan na barakallahu fikum nam hawa nafsu jangan. Kendalikanlah dengan apa? dalil. Karena agama ini dibangun di atas apa? dalil, bukan dibangun di atas akal sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan apa? Ewa? Lakana batul khuffi aula bil mashi min a'la. Itu dihafal itu ya. Laukana dinu birra'yi lakana batul khufi, aula bil mashi min a'la. Artinya apa? Artinya kalau seandainya agama itu dengan akal, nistanya khuf yang bagian bawahnya itu lebih berhak untuk diusap dari berat atasnya. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Kenapa kok seperti itu? Karena secara akal yang kotor yang mana? Abdurrahman. Yang bawah atau atas? Yang bawah. Tapi kenapa kok yang disuruh ngusap yang atasnya? Karena bukan di atas akal tadi itu. Di atas dalil. Kalau mukim tiga hari tiga malam. Kalau eh, kalau mukim sehari semalam, kalau musafir tiga hari tiga malam. Jangan kita lewati bahasanya secara globalnya. Syahidnya bahasanya agama bukan di atas apa? Akal, tapi di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tutup dikit lagi. Wa dan mereka, nah perhatikan baik-baik, kita katakan kepada mereka nahnu la nahjuru 'alan nas. Kita enggak batasi Eh, kita nggak batasi pemikiran manusia. Walakin nakul, tapi kita katakan marji'una wa marji'ukum wa marji'ul jami' huwa kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tempat kembalinya kami dan kita dan kalian serta Anda sekalian dan tempat kembali seluruh manusia adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala ma tarakana lil ikhtilaf Allah taala tidak meninggalkan kita untuk senantiasa berselisih wala tarakana lil ara'i wal aqwal tidak pula meninggalkan kita untuk apa Nah barakallahu fikum untuk mengandalkan pikiran-pikiran dan ucapan-ucapan. Wa ma amarana bittiba'i kitabihi wa sunnati rasulih. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. hadzal ladzi Allahu bih. Inilah yang Allah telah perintahkan dengannya. Adapun rincian yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha walhamdulillahi rabbil alamin